اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Saya mahasiswa di kampung ada dosen yang umurnya tua dan muda. Bolehkah saya menyalami dosen tersebut? Sedangkan saya tahu kalau dosen itu bukan mahram saya. Yang tua, yang laisa mahlan lisyahwah, tak membangkitkan syahwat tak apa-apa. Tapi yang muda-muda maka tidak. Pendapat siapa ini? Pendapat Syekh eh, Yusuf Al-Qaradawi membolehkan yang tua-tua tidak memudikkan syahwat. Kalau solat sunat hajat, hajat kita ada pada niat atau pada doa Pak Ustaz? Di niatnya itu. Niat dalam hati hajat. Apa hajatnya? Hajat supaya anak ini sekolah rajin niat dalam. Allahu Akbar. Selesai solat, bisa disujud terakhir sebelum salam atau selesai salam doa. Jadi tiga di niat, di sujud terakhir di doa. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum dibawa ke istana dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja untuk kehidupan dia maaf dengan selir-selirnya maka hadis Nabi itu menyindir adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana untuk jembatan untuk maka itu dibenarkan begitu fatwa para ulama saya seorang PNS menyisihkan zakat 2,5% tiap bulan hasil zakat saya serahkan pada adik kandung yang miskin apakah hal ini dibenarkan Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Wajib dinafkahi istri, anak, emak, ayah, mertua. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Maka bisa dia berikan tapi janganlah semua ke saudara kandung sampai fakir miskin yang lain tak dapat. Pakai prosentasi. Ustadz kita sholat fardu. Kala memburu Al-Fatihah tak selesai. Apakah sholat kita batal? Masuk, imam sudah baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Masuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru sampai Ar-Rahman, dia sudah ruku. Allahu Akbar. Kita ikut saja rukuk. Bahkan andai waktu kita masuk dia rukuk, kita tetap takbir dua, takbir ihram sekali, Allahu Akbar, takbir intikal sekali. Langsung rukuk. Dapat satu rakaat. Bacaan fatihahnya, al imam Junnah, imam penanggung jawab. Wa imam, qiraatul makmum. Bacaan imam mengcover bacaan makmum. Apakah perusahaan yang sahamnya dimiliki tiga atau empat orang wajib mengeluarkan zakat atau perusahaan atau zakat dibayar oleh pemilik saham dari masing-masing zakat masing-masing saham saya sampai nisab maka saya bayar bapak sampai nisab bapak bayar yang satu ini sikit tak sampai nisab maka dia tak perlu bayar begitu juga bagi yang bermusyarakah berkongsi bapak tanahnya saya kebunnya, lalu kita menghasilkan. Maka cara penghitungan hasilnya berapa? Hasil dua orang, bukan hasil satu orang. Karena berkongsi, bermusyarakah dua orang. Apa pendidikan perihal yang harus kami lakukan menjadikan anak-anak bisa jadi anak yang soleh, hafiz sejak dalam kandungan. Alhamdulillah istri anak tiga bulan Pak Ustadz Inna khalaqnal insan Kami ciptakan manusia Min nutfatin dari sperma Amsyajin menyatu dengan sel opum sel telur Faja'alnahu sami'am basira Kami jadikan anak itu bisa mendengar, bisa membaca Bisa mendengar, bisa melihat Baca tak bisa Maka dengarkanlah yang baik-baik Mendengar MP3 Quran membaca Quran, bersalawat, cakap elok-elok, jaga hatinya, jangan sampai dia susah hati, jangan sampai dia gundah gulana, berpengaruh terhadap psikologis anaknya di dalam. Memiliki seorang abang kandung yang sudah berkeluarga dan dikaruniai satu anak lelaki. Namun kondisi saat ini belum bekerja, masih gantung pada orang tua. Beliau sebenarnya sudah sering ikut tes, namun belum ada rezeki. minta pencerahan dari Ustaz apa yang dapat dilakukan agar dapat pekerjaan rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui alamat rezeki itu tapi jangan gara-gara ini tidur sampai rezeki dipatuk ayam lalu tak bekerja jangan hanya mengandalkan ijazah lalu berharap akan pulang ke negeri gemah ripah loh jenawi ini dengan tebaran karpet merah dan bunga-bunga. Maka kita mesti bertarung. Lihat video kick Andy. Saya tak setuju dengan orangnya. Tapi cerdas pemikirannya. Bagaimana seorang penjual es krim dalam satu bulan bisa menghasilkan 9.000 tong dengan pendapatan 500 juta per bulan dan bisa menyekolahkan anak-anak tak mampu. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kita disuruh berkarya wa malu berbuatlah fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang berpangku tangan. Saya ini kan sarjana teknik sipil, harus ini. Kalau tidak saya bekerja, berusaha. Mana punya tanah. Orang Riau punya tanah ditanami macam-macam. Coba tengok orang Eh, padang panjang dengan beras tagi. Tidak ada tanah kosong tuh depan yang kosong. Ditanam bawang, ditanam sayur, ditanam kentang. Mesir yang katanya tandus, kalau kita naik kereta api, kiri kanan mereka tanam bawang, mereka buat irigasi, luar biasa. Harus digarap. Apakah boleh membaca istighfar ketika kita dalam keadaan hadas besar? Istighfar itu zikir. Ada sebesar orang boleh berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam keadaan ada sebesar, bukan berarti tak berzikir. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ria? Ra'a menengok, ria memperlihatkan amal. Maka samakan antara di kamar sendirian dengan di masjid. Tadi al masjid apa ayatnya? Kul di kamar juga kul Jangan di kamar kul di depan orang banyak Ar-Rahman. Nah, ini, ini sama kita. Ujub a jin ba ujub merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri tanda akalnya lemah. Jangan menjadi orang alim di tengah orang jahil, lebih baik menjadi orang jahil di tengah orang alim. Di situ ada Syekh Maulana Ali Jum'ah, di situ ada Syekh uh, Atiyah Saqar, di situ ada Syekh Mustafa As-Sibai, di situ bandingkan diri kita dengan para ulama, akan hilang ujub takbur merasa diri hebat, akan hilang baru menulis satu dua buku sudah merasa penulis profesional. Bandingkan dengan kitab Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid tafsirnya. Bandingkan dengan tafsir Al-Kabir sampai dikatakan al Wahidi fihi kullu syai' tafsir. Maka kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tergantung kita membandingkan dengan apa dan membandingkan dengan siapa. BCA membuka pendaftaran beasiswa 8 semester. Seandainya kita dapat beasiswa, apakah uang itu riba? Riba. Dari riba hasilnya riba. Nah Rasulullah SAW Nabi melarang dari tiga. Samanil kalbi, jual anjing. Mahril bagi, upah duit dapat prostitusi PSK Wahulwanil kahin, duit dari perdukunan. Yang buruk, buruk juga. Apalagi riba. Riba lebih keras daripada yang tiga ini. Ustadz tuh bilang gitu kan karena tak dapat aja tuh kata orangnya. Ini sambungan dari pertanyaan belum Ustadz baca sampai selesai sesi tanya jawab Masjid Al Majid kepenuhan. Oh jauh dari Rokan Hulu. Siapa saja orang masuk ilal fitriah fisabilillah. Sabilillah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli tank, beli bom. Itu fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 dalam kitab tafsir Al-Kabir. Nama tafsirnya Mafatihul Ghaib. Semua jalan mengagungkan agama Allah masuk visabilillah. Guru mengaji. Kalau tak ada guru mengaji siapa mengajar anak-anak? Masuk visabilillah. Tapi jangan dibuka lampau lebar. Sampai ibu-ibu tukang timbang posyandu pun masuk visabilillah. Sampai RT RW pun dikasih visabilillah. Ini tak betul. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kita melarang. Jangan masukkan visabilillah. Dia tak ingin amil zakat ini terlalu melebarkan fisabilillah. Tapi bahwa fisabilillah itu anak Malaysia itu dapat zakat 6000 ringgit setahun. Dari mana? Dari fisabilillah. Karena mereka belajar setelah pulang maka mereka akan menyebarkan menolong agama Allah menjadi ustaz, menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi khatib fisabilillah menolong agama Allah. Sampai-sampai dalam tafsir Al-Kabir ini masjid, ini kampung. Antara kampung dan masjid ada jalan. Putus jalan ini karena hujan lebat. Maka membangun jembatan itu pun bisa diambil dari visabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong. Tak ada orang sholat berjamaah. Tukang-tukangnya digaji dari visabilillah. Nah, ini tentang masalah visabilillah. Bagaimana Ustaz tentang baju akhwat yang menyapu lantai? Apakah sah digunakan untuk sholat? terelak-elak kena tai kucing, tai ayam. Mana bisa? Habis uh, anjing tempat kita macam-macam. Maka balik sampai ke masjid ke rumah dia ganti dengan mukena. Hebat orang Indonesia, hebat orang Melayu. Karena tempat kita ada pakaian khusus mukena. Sampai masjid, buka arah panjang, ganti mukena. Solat. Lain pakaian di pasar, lain pakaian untuk solat. Apa boleh minta jasa orang mentalkilkan mayat meninggal dikubur tujuh malam selama tujuh. Hadis tentang talqin. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati bisikkan ke telinga sebelah kanan. Laqinu mautakum. Bisikkan ke telinga orang yang mau mati. La ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang ikhtilaf setelah dikubur setelah dikubur bacakan talqin ya fulan ibnu fulan kalau datang malaikat buka katakan Allah ini yang diperdebatkan maka saya ikut pendapat al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kata dia hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili tentang talqin setelah dikubur itu hadisnya sahih Begitu dia katakan dalam kitab Talkhis Al-Hadir. Baca buku 37 masalah populer. Bahkan kronologis kenapa buku itu saya tulis. Gara-gara ada jamaah Masjid An-Nur meninggal. Dia bawa perang panjang. Kalau kalian talkinkan nanti emakku ku pancung kepala kalian. Baca Mukaddimah Sekapur Sirih eh, buku 37. Tapi hanya sekali saja. Adapun tujuh hari tujuh malam cukup sekali saja. Begitu dalam hadis itu. Ustaz juga melaksanakan solat kodok mengganti solat. Apakah Ustaz juga melaksanakan kodok mengganti yang lampau? Iya. Kapan dan di mana biasanya melaksanakan solat tersebut? Utang Ustaz ada tak Ustaz meninggalkan solat dulu? Saya berangkat haji tahun 92 akil balik tahun 90 SMP kelas 1 saya tahun 90 tamat SD berangkat haji tahun 92 setelah balik haji itu tak pernah tinggal solat saya karena dikasih tahu kau sudah haji mat kalau solat kau tinggal haji kau batal maka takut yang kedua dikasih tahu kau jangan pacaran kalau kau jalan sama cewek haji kau batal itu maka saya tak punya pacaran Nah, jadi itu pula untungnya. Jadi kalaupun ada tinggal-tinggal dari tahun 90 ke 92 itu memang adalah sikit-sikit ada tinggal. Dah lunas, dah dikodok. Cara mengkodoknya gimana? Habis sholat zuhur nanti langsung kodok sekali. Usalli fadha zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis zikir baca doa ba'diyah kodok. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal itulah. Tahun 90 ke 92. Tinggal 2 tahun. Nah, 2 tahun langsung kodok. Saya 10 tahun Pak Ustaz. Kodok lah 10 tahun. Ganti 2017, lunas 2027. Apakah setiap orang harus bertarekat? Karena ada beberapa orang mengatakan orang tak bertarekat tak bisa mendapat syafaat. Orang yang berbaikat ke salah satu guru katanya jalurnya sampai ke Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat. Makna bertarekat maksud dia itu berguru. Bapak Ibu yang hadir waktu malam di sini, Syekh muafak memberikan zikir. Apa kata Syekh muafak? Aku sampaikan zikir ini kepada kalian. Inilah amalan Imam Abdul Hasan Syazili. Nama tarekatnya Syaziliyah. Secara tak sengaja Tak tahu, tahu, tak tahu. Bapak Ibu sebenarnya malam itu sudah mengambil bayat tarekat Saziliyah. Cuman Saziliyah tak pakai suluk. Tak pakai mandi bunga. Tak digulung pakai seremonial yang banyak. Kebetulan disusun oleh Imam Abdul Hasan Sazili. Namanya Saziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi. Namanya Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdullah Sattari namanya Syakariyah. Disusun oleh Abdul Qadir Jailani, namanya Qadiriyah. Intinya berguru. Saya sudah berguru dengan Dr. Mustafa Umar, ya sudah. Dia punya silsilah keilmuan. Saya sudah berguru dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Maksud dari ucapan Buya Kiai itu, jangan sampai tak berguru. Itu maksudnya. Dan guru-guru kita di sini, Dr. Mawardi, Ustadz Mustafa, Ustadz Samsudin Muir, Ustadz itu semua punya silsilah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan baca koran, baca buku, ikut grup WA tiga bulan lalu jadi guru, bukan begitu. Mereka bertahun-tahun mengaji itu di Gontor enam tahun, tamat Gontor Ustadz Mustafa ke Mesir empat tahun, habis itu ke IIU belas tahun. International Islamic University yang syekh-syekhnya itu punya sanad keilmuan. Dr. Wardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah. Yang guru-gurunya itu bersanad keilmuan sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita Ustadz jika kita sudah mengikhlaskan barang hutang kepada kita, tapi mereka ingin tetap membayarnya, padahal kita tak mengikh, padahal kita e, sudah mengikhlaskan. Tak ada doa tolak duit, tolak bala dah. Dikasihnya ambil aja. Saya tak mau pakai, eh, serahkan ke MDA, serahkan ke fakir miskin, apalah susahnya. Mana bapak yang dulu ini? Ada duitnya sekarang? Ada. Kasih ke adik-adik kita yang akan berangkat ke uh, Iskarima. Ustaz bagaimana hukum membawa Quran dalam tas ke toilet ke kamar? Tak bisa. Sama tuh bawa Quran. Kecuali Qurannya dalam HP itu tak. Tapi kalau Quran dalam tas, dalam ini titipkan. Makanya masjid-masjid punya locker. Orang barat yang tak Islam punya locker. Kita masukkan di pintu kamar mandi punya locker. Maka hati-hati. Bagaimana penjelasan menghidupkan lagu religi di masjid? Orang kita ini asal lagu Arab, ah, religi gitu deh. Padahal semua lagu Arab itu tak religi. Diputarlah di masjid lagu Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani, diputar di masjid. Mana cocok? Kalau mau putar lagu, putar lagu mati. Orang kaya mati, anak kecil mati, orang tua mati. Nah, itu ingat mati orang bagus. Bagaimana hukum salat qadha yang tinggal yang dulu-dulu? Dah, terjawab dah. Apa tanda-tanda dosa kita diampuni Allah? Ada perubahan dalam diri. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tandanya apa? Ada perubahan. Dulu suka bercelana pendek. Sekarang pakai gamis, pakai baju panjang. Dulu cakapnya kasar menyinggung perasaan. Sekarang sikit-sikit meleleh air mata hatinya bayi-bayi buati. Dulu orangnya pelit minta ampun Pak Ustaz. Itu orang paling pelit. Sekarang Pak Ustaz setiap kotak lewat selalu ngasih. Berapa perak? 2000 perak. Jadilah daripada tak ada berubah sama sekali. Apa tanda-tanda amal kita diterima atau tak diterima? Kata Sayyidina Umar Aku tak tahu doa aku itu diterima Allah atau tidak. Tapi aku terus berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Terus saja kita berbuat. Waktu kulik malu. Masalah terima tak diterima itu hak prerogatif Allah. Adapun kewajiban kita lengkapi persyaratannya. Tes CPNS. Pas foto, ijazah, transkrip nilai, surat kelakuan baik, surat sehat. Urus saja itu. Masalah lulus tak lulus itu urusan BKN pada badan, badan kepegawaian negara. Apa hukumnya banyak melihara binatang? Kenapa sibuk memelihara binatang? Anak yatim masih banyak. Untuk salon anjing herder 2 juta. Untuk makan kucing anggora sejuta setengah. Anak MDA uang sekolah 300 ribu belum membayar. Masih memelihara binatang. Koleksilah koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal memelihara binatang boleh. Dalilnya mana? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Hai Aba Umair, apa kabar burung pipitmu? kata Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara nughair, burung pipit boleh, tapi sarangnya besar. Di dalam itu ada pokok kayu, ada kolam, ada air minum, ada makanan. Jangan dibuat sarung kecil sendirilah dia. Dia pagi menjerit, kita pula senang menengoknya. Terus. Ya. Ya, padahal dia sedang menjerit kawin. Kawin gitu dia. Dari akil balik dia tak kawin. Jika kita bersedekah dengan harta orang tua, siapa yang dapat pahala? Kenapa kamu sedekahkan harta bapakmu? Atau tunggunya dia, saya dikasihnya uang jajan Pak Ustadz sebulan dikasihnya 300 ribu, saya bisa menghemat, saya bersedekah. Engkau dapat, orang tuamu dapat, kau anak berbakti, wahai ananda. Bagaimana cara agar hati selalu bersyukur, Pak Ustadz? Tengok orang yang naik mobil mewah, tengok yang naik mobil biasa. Yang naik mobil biasa, tengok yang naik motor. Yang naik motor, tengok yang jalan kaki maka kau akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau kau hanya memandang ke atas, kau tak akan pernah bersyukur. Dari rasa syukur muncul datang rasa ridho, rasa ridho dan syukur. Orang akan syukur kalau ada ridhonya dalam hati. Banyak-banyak memandang ke bawah. Salat seperti apa yang ditolak Allah? Tak ada tumak ninah. Tiga kali Nabi suruh ulang irji'ila salat tiga fa'inna kalam tusalli ulangi balik salatmu. Oh, karena kau tak salat. Tak cukup rukun syarat maka mengkaji fikih ini rukunnya, ini syaratnya, ini wajibnya, ini sunatnya. Fikih ibadah dengan Ustadz Khair. Fikih muamalah, ekonomi, kontemporer, muamalah dengan Ustadz Hasbullah. Fikih masalah-masalah modern kontemporer dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pelajari fikih. Bolehkah dokter lelaki memeriksa pasien perempuan? Waktu anak saya pertama hamil istri, kita dokternya kemana ya? Cari dulu dokter perempuan. Ada tak dokter perempuan di Pekanbaru nih? Ada. Dokter Sri. Ah, cari dokter Sri. Nanti kalau sudah tak ada dokter perempuan, baru dokter laki-laki yang amanah. Dokter kita, Simpang 3, SPOG, dokter Alfian. Dokternya ngaji. Dokternya tahu alal Arab. Dokternya berzikir. Supaya jangan sampai terjadi yang tak diinginkan. Ustadz bagaimana hukum menjual Quran dalam masjid? Mana yang dimaksud dengan masjid itu? Ini masjid. Adapun yang masih satu atap bukan masjid. Kalau dikatakan semua yang di bawah atap ini masjid, maka semua imam-imam, ustad-ustad melakukan dosa besar karena kencing dalam masjid. Kan ada kamar mandi juga. Maka ini maksud masjid itu bukan yang di bawah atap, Nanti ada orang jual Quran di bawah. Kalian jual Quran di masjid nih, di bawah atap. Bukan. Yang dimaksud masjid nih. Makanya kata Nabi, La arwahallahu tijaratahu. Allah tak akan memberikan untung kepada kalian yang berdagang dalam masjid. Di dalam nih dia jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko pak 250. Tunai. Itu baru tak boleh. Bagaimana sholat ketika bangun dari rakaat kedua? tidak mengangkat tangan ketika takbir. Allahu Akbar. Pas mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Empat kali angkat, mazhab syafi'i. Kalau Hanafi tidak, sekali aja. Allahu Akbar. Habis itu tak angkat-angkat. yang on Dia pakai hadis juga. Cuman hadis ini dipilih Syafi'i. Hadis ini dipilih Hanafi. Bagaimana hukum pajak? Sudah terjawab. Pajak zaman dulu untuk membeli gelas emas supaya raja-raja minum dari emas. Untuk biaya selir-selir. Adapun untuk bangun sekolah, jembatan, tak apa-apa. Apa hukum karma itu ada? Tak ada. Karma ini dalam agama Hindu, Buddha karena tidak ada surga neraka. Bagi mereka surga neraka itu tak ada. Jadi ruh Abdul Somad kalau sekarang dia buat dosa jahat, setelah mati ruhnya ini masuk ke tempat lain, itu disebut dengan reinkarnasi. Dalam Islam tak ada reinkarnasi. Tapi sebagian kita masih percaya reinkarnasi. Begitu meninggal datuknya, malam itu datang kucing. Dilemparnya, jangan kau lempar kucing, mungkin datukmu dalam kucing itu. Masih ada di kepala orang kita itu tengkal reinkarnasi. Kita tak ada karma. Tak ada karma. Maka apa ada yang doa dua kali diselingi Al-Fatihah? Kenapa pakai Al-Fatihah berdoa? Ada Al-Fatihahnya di pangkal. Malazinnya Al-Fatihah. Ada Al-Fatihahnya di tengah. Nabi wabihamdihi wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu artinya bertawassul dengan Al-Fatihah. Dalilnya Ya Allah kata orang dalam gua hadis Sahih Bukhari. Kalau memang sedekahku ini bisa menolong, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil boleh berdoa dengan tawasul. Yang kedua, ya Allah, aku selalu membawa air susu untuk emakku. Kalau memang baktiku pada emakku ini bisa mengabulkan doa, bukakanlah ya Allah. Terbuka. Yang satu lagi, aku tak pernah bakti pada emakku, aku tak pernah bersedekah tapi aku tak jadi berzina ya Allah. Anak-anak muda yang tak jadi berzina dengan ini bukakanlah, terbuka. Itu dalil bertawasul. Nah, kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Bisa di pangkal, bisa di tengah. Jika saya download video ceramah Ustadz di YouTube lalu saya sebarkan ke kawan, apakah mengalir mengalir pahalanya? Mengalir. Tapi antum ngamalkan. Jangan berharap royalti dari sarser-sarser aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah saya share semuanya. Kau ngamalkan? Enggak, saya berharap pahala share aja. Saya ceramah di pulau-pulau di Indragiri Hilir. Datang anak muda. Saya download ceramah Ustadz 170 judul. Saya bawa ke warnet, kami cetak, kami bagikan. Oh bagus, amal jariah. Apa betul Ustadz ada larangan suami ketika istrinya hamil jangan bunuh binatang? Masalah tak boleh bunuh binatang walaupun tak beristri. Bukan nunggu istri hamil. Datang orang menyalakan obor sarang semut. Senang dia menengok semut itu lari bentang pantik. Datang Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azibu bin nar. Tak boleh mengazab dengan api. Illa rabbun nar. Bukan masalah istri hamil tak hamil. Tak boleh menyakiti binatang. Pergi anak muda. Otbon. Ke Bukit Naam. Nampak lubang tanah. Maaf cakap kencing. Tengok orang kiri tak ada. Kencing di lubang tanah. Tak boleh. La nak ahadukum fil juhri. Jangan kalian kencing di lubang tanah mungkin di dalam ada sarang semut aneh-aneh, ada serangga yang sedang pilkada di dalam. dan menyebarkan belehu dua bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Bayangkan kecewanya mereka. Jadi tak mesti nunggu istri hamil baru tak boleh bunuh binatang. Mohon doa keselamatan kandungan istri anak Ustaz supaya lancar. Insya Allah. Uhibbuka fillah aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi ini laki-laki karena istrinya hamil. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada kita karena Allah, apa jawabannya? Ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudara orang beriman. Di antara orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah rajulani dua orang tahabba fillah berkasih sayang karena Allah ijtama'a alaih berkawan karena Allah wa tafarraqa alaih berpisah pun karena Allah mudah-mudahan kita termasuk yang itu nanti insyaallah amin ya rabbal alamin Paman saya berpesan pada anaknya kalau ninggal dikuburkan di Pekanbaru dekat makam istrinya. Namun anaknya tak menuruti pesan ayahnya karena anaknya tinggal di Pangkalan Kerinci. Tapi almarhum juga selama ini 30 tahun tinggal di Pekanbaru. Namun belakangan lebih sering di pangkalan kerinci. Wasiat yang wajib ditunaikan harta. Ini ruko Nina, kau serahkan nanti ke panti asuhan. Itu tak boleh. Adapun wasiat selain harta, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nanti kalau ayah mati, tolong kau buat kain kapannya kain-kain pelbungkus yang sudah lapuk supaya disangka malaikat mungkar nakir aku yang sudah lama mati. Itu tak boleh kita amalkan. Dia mau menipu malaikat. Tak boleh, muharab. Adapun pesan, Anda datang telepon ke saya, "Ustaz, ini jenazah meninggal di Bagan Siapiapi." Istri keluarga minta supaya dibawa jenazah ke Kuansing. Bagan siapi-api Pekanbaru 7 jam. Tambah Kuansing 5, 12 jam. Gimana Pak Ustaz? Kuburkan di Bagan. Jangan bawa. Oh nanti Pak Ustaz wasiat ini wajib. Wasiat harta wajib. Adapun wasiat ini. Ini tak mengaji. Itulah gunanya ngaji, ngaji, ngaji. Jenazah yang paling bagus adalah dikuburkan secepat-cepatnya. Saya kalau meninggal habis maghrib, kuburkan langsung habis isya. dan tunggu lama-lama. Kalau ada yang menggali malam itu, kalau tak ada tunggulah besok pagi. Zakat mal gaji 3 juta. Tunjangan 3 juta. 6. Kalau 6 juta berapa zakatnya? 150 ribu. 25, 25, 25, 25, 25, 25. 150 ribu. Punya orang tua ruko tujuh buah mobil tiga umur enam tiga tapi belum umroh haji Pak Ustaz. Man lagu zat siapa yang punya bekal falam yahuj tak mau berangkat haji mata mitatan jahiliyah mati mati jahiliyah. Tapi jangan anak pulang ke rumah nanti panggil ayah ya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man mata siapa yang mati tak berangkat haji Mata mitatan jahiliyah. Tentu tak begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mama, kakaknya, kawannya ngomong ke dia. Habis itu doa, lembutkanlah hati ayah kami ini ya Allah. Sekarang banyak pendidikan usia dini jadi perhatian. Marah orang mengkembanyikan pulangkan ayah ke rumahnya dudukkan ayah ke singgasana kerajaannya karena banyak anak di luar kendali karena broken home. Bagaimana Islam memandang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panglima perang, raja, presiden, ngurus, tapi kasih sayang tetap tak tinggal. Yang penting itu bukan lamanya, tapi yang penting itu kualitasnya. Untuk apa antum di rumah 12 jam? tapi asik main HP. Matikan HP, duduk bersama, makan sama dia, mungkin setengah jam. Tapi kualitasnya full. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Apa hukum makai mobil dinas plat merah di luar jam kerja? Wamai yaglul. Siapa yang curang? Ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang Nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Nanti di akhirat kita akan jumpa kawan-kawan yang memikul Avanza. Memikul Pajero Sport. Karena kau curang. Kalau di akhirat mikul Toyota Kijang kapsul masih bangga lah. Ada yang mikul bakwan. Karena dulu makan dua bayar satu kau akan membawa kecuranganmu. Itu Ustaz Somad tu ngawur tuh. Mana hadisnya? Petugas amil zakat sampai ke Nabi mengatakan, "Ini kambing zakat, ini kambing saya." Nabi marah. ya jadi sufi baik si Abi. Apakah kalau dia duduk di rumah emaknya, di rumah ayahnya, datang orang ngasih kambing ke dia? Kan tidak. Dia dikasih kambing karena dia jadi amil zakat. Nanti di akhirat dia akan memikul kambing yang mengembek akan memikul sapi yang mengemuh, akan memikul onta yang bersuara. Kenapa? Karena curang. Itulah makna ayat. Wa may yaghlul siapa yang curang, ya'ti yauma ghalla yaumal qiyamah. Apakah puasa enam harus berturut-turut? Tidak. Cicil dua dua dua sah, satu satu satu sah, satu di awal, satu di tengah, satu di ujung sah. Bagaimana pandangan ilmu hadis mengenai amal yang didapat dari mimpi orang soleh bertemu dengan Nabi? Seperti solawat atau zikir tertentu. Bagaimana kita menilai baik atau buruknya? Jumpa saya tadi malam Nabi Pak Ustaz. Gimana bentuknya? Putih semua rambutnya Pak Ustaz. Itu bintang film kungfu. Jet Li sama Cuyun Pak jadi drunken master, putih semua rambut, putih jenggot. Karena Nabi itu jenggot sama rambutnya tak sampai 20 helai yang beruban. Tak sampai 20 helai. Jenggot sama rambut, umur 63 tahun. Jadi kalau jumpa dalam mimpi putih semua, bukan Nabi. Kalau tak Nabi rong, Nabi ngal. Bukan Nabi. Tapi kalau memang betul Nabi, seperti yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seperti yang ada di dalam hadis diajarkannya amalan sedangkan amalan yang ada dalam kitab sunnah aja tak amal-amal amalkan apa pula mencari amalan lewat mimpi cuman kadang orang ini kan untuk bahan cerita aku dapat dari sahih Bukhari aku dapat dari sahih Muslim aku dapat dari Ustadz Fulan aku langsung ke Nabi itu malam tadi datang kan itu yang sedapnya ini ngaji ini ujub ujub, ujub, ujub. Hati-hati dipermainkan setan. Tapi andai ada yang dapat ilham, maka dia amalkan untuk dirinya saja. Karena Nabi dapat wahyu untuk umat. Sedangkan engkau dapat itu kau amalkan sajalah untuk dirimu. Bagaimana memahami agama ini sempurna, tak perlu hal baru. Salat zuhur lima raka empat rakaat, jangan kau tambah lima. Salat subuh dua rakaat jangan kau tambah tiga. Itu artinya kau menambah-nambah. Adapun pada perkara yang tidak. Itu tidak menambah. Selama ada dalilnya tidak menambah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Kenapa tambah-tambah ini? Ada dalilnya, Mas. Selama ada dalilnya, maka engkau tidak menambah. Kalau tak ada dalilnya, baru kau menambah. Balik dalil jauh, dalil dekat, dalil am, dalil khas, dalil muqayyad, dalil mutlak. Dalam usul fikih. Ustaz, ceritakan kekuatan hati Aisyah. Istri Nabi yang tak diberikan keturunan. Anak itu kan amanah. Yang ngasih amanah siapa? Allah. Siapa yang tak ridho menerima keputusan tak punya anak, berarti tak ridho sama Allah. Akidahnya menyalah. Kena tauhidnya. Kenapa dia punya anak? Kenapa aku enggak? Sedangkan kepada rektor aja kita mesti ridho. Yang ini dipilihnya untuk dapat tugas luar kota. Yang ini enggak ridho. Maka tak ada makam yang lebih tinggi daripada raditu billahi rabba. Yang punya anak dapat satu amal. Apa? Amal soleh. Putus yang lain dapat amal soleh. Itu pun kalau anaknya dididik agama. Berapa banyak anak ada tapi tak soleh. Jadi hantu jadi setan. Sedangkan orang yang ridho. Setelah semua masuk surga. Allah tanya. Maza turidun. Apa yang kalian inginkan lagi? Surga udah dapat. Apa kata mereka? Ridhaka. Kami ingin ridhamu ya Allah. Yang dapat ridho hanya orang yang ridho menerima keputusan Allah. Yang tak punya anak, ridho engkau menerima itu tapi tetap usaha, tetap berdoa. Katanya bisa berkusuk dengan ibu ini tapi tak ada pakai dukun-dukun, murni pijat refleksi ke apa namanya usaha. Katanya makan ini, makan sayur ini, makan ini usaha. Katanya matikan HP liburan sebulan usaha. Tak juga ridha. Raditu billahi rabbah. Ada yang menyarankan harus buka cabang franchise Pak Ustaz. Tentu panjang ceritanya. Saya perempuan yang baru berhijrah. Apa yang paling utama saya lakukan dalam diri saya? Mandi taubat. Sholat sunat taubat. Taubat nasuha. Ngaji. Ngajinya kemana? Ke An-Nur. Jadwalnya mana? Sudah dibacakan. Saya tak ingat ditempel di bawah. Tak dapat lembarannya, foto, print, cetak, share, bagi kamu. Datang ngaji, datang duduk dengar. Maghrib ke Isya 45 menit, Ba'da Isya tanya jawab. Ustadz-ustadz kita luar biasa. Doktor Mawardi Muhammad Saleh, Doktor Mustafa Umar, Doktor Saidul Amin, calon Doktor eh, Zulhendri Rais. Mantap-mantap Mohon doakan supaya dalam majelis supaya cepat mendapatkan momongan Pak Ustaz. Kita berdoa kepada Allah yang kerja dapat yang halal, yang baru keluar dari riba supaya dapat rezeki barokah, yang mau belajar supaya diberikan kemudahan. Mohon doa saya untuk segera hamil Pak Ustaz, melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Ustaz apa hukumnya selesai sholat baca bacaan selain zikir dan doa yang istilahnya wirid Saudara saya ada yang seperti itu dianjurkan guru spiritualnya. Saya tengok dulu zikirnya. Ada tak zikirnya dalam hadis? Kalau ada zikirnya ada dalam hadis. Oh ini tak ada dalam hadis. Tapi zikirnya dibuat ulama. Jawazu ihdasi zikri ghairil ma'sur malam yukhalif fil ma'sur. Kata Imam Jalalud. cerita Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Boleh membuat zikir yang tidak maksur Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi tak bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh. Tapi kalau tengok cuaca, oh hai datuk penjaga ratu pantai laut selatan. Oh, manggil-manggil jin hantu jembalang tanah, tak boleh. Arab. Bagaimana hukum surat bagi anak perempuan? Hanafi, Maliki, Hambali, tiga mazhab, khitan bagi anak perempuan tak wajib, sunnah. Mazhab Syafi'i Wajib. Ustaz pegang mazhab mana? Syafi'i. Anak kemanakan? Sahabat-sahabat saya lahir anaknya khitankan. Kata dokter tak boleh dihitan Pak Ustaz. Bidan pun tak mau. Bawakan ke dukun kampung. Dukun yang tak pakai jin dua. Dukun sunat sama dukun melahirkan. Apa yang dimaksud dengan paham khawarij dan murjiah? Khawarij belok kiri, murjiah belok kanan. Khawarij siapa yang melakukan dosa besar masuk neraka. Khawarij. Murji'ah tidak. Apapun dosanya orang takkan kafir karena iman tak bisa dipengaruhi oleh perbuatan. Khawarij dengan murji'ah bertolak belakang. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa, murji'ah Si pezina sama imannya dengan Nabi. Karena iman tak bertambah, tak berkurang. Ucapan, perbuatan. Sambil minum kamput, aku tetap beriman. Imannya tak berubah. Ini kata murjiah. Kedua-duanya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang benar itu mana? Iman tiga. Al-iqraru bil lisan. at di bil qalbi. Dibenarkan dalam hati. Al-iqraru bil lisan. Dinyatakan dengan lidah al-amal bil arkan dilaksanakan dengan badan tubuh. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar lihat penjelasan Ustadz Kondang acara hitam putih rasanya tak pas. Acara hitam putih lah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh. Kafir. Artinya kafara jadi bahasa Inggris cover. Kafir cover. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Karena dia tak mengikui kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir. Kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka koper itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan. Nanti tetangga kawan. Janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Kalau tak mau dibilang kafir, kalian buka kopernya itu. Cukup kalian bersyahadat. Bolehkah setelah sholat berjamaah di masjid, setelah imam mengucapkan salam, tugas masjid langsung berdiri, minta sumbangan. Bahkan dia melewati imam yang sedang duduk berzikir untuk ngambil bakul. Apakah ada adab seperti itu? Ini di masjid dekat pasar biasanya. Karena habis sholat itu orang pasar langsung buka toko. Kalau tak begitu duit tak keluar. Maka langsung diambilnya dua, dua keranjang itu langsung ke muka. Saya sholat di situ. Oh, gitu, keluar. Oh. Karena masjid semen belum dicer apa pasal. Assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah. Oh, oh, oh ke muka awak. Mau tak mau keluar dulu. Secara adab mungkin tidak. Saya tak setuju dengan ini Pak Ustaz. Tak setuju dengan ini tidak. Gimana cara yang santun? Semua orang pekan baru gajinya potong atas. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? Anggota legislatif. Dijamin tak akan ada keranjang, tak akan ada pawai ta'aruf kotak hari Jumat. lima kotak sekali lewat. Kotak pertama MDA. Kotak kedua yatim. Kotak ketiga perbaikan kamar mandi. Nah, kebetulan pula ini tak ada maksud tadi tersebut aja. Kotak ketiga untuk keberangkatan macam-macam. Kapan Ustadz ada jadwal ceramah di Tembilahan dalam waktu dekat ini? Insya Allah akan ke Tembilahan catat tanggal mainnya. Catat jadwalnya. Tembilahan. Tembilahan di Benteng. Tempat Kiai Idrus, Benteng. 21 November. November 22 November 21 22 23 tiga hari dibawa keliling tembilah Kiai Idrus 10 tahun belajar tafsir fikih hadis di Makkah Al Mukarramah ulama besar murid langsung Syekh Yasin Al fadan tapi orang-orang berilmu ini tak tampil ke depan Lalu yang dikatakan pakar hadis Provinsi Riau masuklah Abdus Somad. Makanya malu kita kepada ulama-ulama besar. Saya akan datang ngalap barokah sama Kiai Idrus di Tembilah. Akan datang insya Allah. Apakah hukumnya profesi teknisi alat musik yang pekerjaannya memperbaiki alat musik, alat band? Kalau sudah disebut musik, itu pasti di dalamnya keong racun, kucing garong, tari erotis. Ini tidak Pak Ustaz. Ini grupnya grup nasyid. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Tak apa-apa. Kan baik itu. Orang yang sudah galau mendengar ada solusinya, bangkit semangatnya. Tak juga bangkit semangatnya, nyanyikan lagu Bila Israel datang memanggil. Jadi tengok dulu, kau teknisi yang bagian mana? Apa hukumnya menyewakan sound system? Konsumennya bisa masjid, bisa juga untuk hiburan resepsi pernikahan. Sound system itu sama macam pisau. Kalau dipakainya untuk motong kambing, dapat pahala. Kalau dipakainya untuk memotong urat nadi, maka tengok kira-kira kemana dipakai. Maka penyewaan sound system syariah. Tidak untuk konvensional. Pemakaian di luar tanggung jawab pemilik. Masuk neraka masing-masing. Apakah Rasul berselawat juga atas dirinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman berselawat. Macam mana Allah berselawat Pak Ustaz? Macam mana malaikat berselawat Pak Ustaz? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Allah berselawat kepada Muhammad maknanya Allah ridha Muhammad sebagai nabinya. Malaikat berselawat kepada Muhammad, malaikat memohonkan ampunan dan kemuliaan rahmat untuk Muhammad. Orang beriman berselawat, ya Rasulullah bagaimana kami berselawat kepadamu? ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berselawat? Dia memohonkan doa kepada Allah untuk dirinya. Selawat, selawat, selawat. Apakah Rasul mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya. Untuk apa dia menyaksikan bahwa dirinya adalah Rasul? Aku bersaksi bahwa aku adalah ustadz yang mengajar di sini. Saya ini pengajar, saya ini dosen. Saya adalah dosen di kampus. Salahkah ucapan saya itu? Tidak. Pernyataan tentang diri. Aku adalah Rasul utusan Allah. Ya ayuhan Nabi. Hai Muhammad. Ya ayuhan Rasul. Hai Muhammad. Allah tak pernah manggil dia. Ya Muhammad. Tak ada. Allah kalau manggil dia. Ya ayuhan Rasul. Hai Rasul. Balir sampaikan kepada umat manusia bahwa engkau adalah Rasulullah. Anni Muhammad Rasulullah. Aku adalah Rasul utusan Allah. Ustaz saya bekerja di bank konvensional sebagai OB. Alhamdulillah saya bisa sholat lima waktu. Saya mau cari kerja tempat lain ingin lepas. Tapi saya takut kalau kerja tempat lain saya tak bisa sholat lima waktu di masjid lagi. Sholat lima waktu jadi alasan. Tapi gara-gara itu makan riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu yang dikasih makan riba. Wa katibahu penulis pencatat pegawai administrasi. Wa syahidaihi dua saksi. Maka kau cari tempat kerja yang bisa sholat lima waktu dan selamat dari riba. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh orang bersujud kepada orang. Andai boleh orang sujud kepada orang, pasti kusuruh istri sujud pada suami. Begitulah dia. Adapun sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu. Maka kita cukup bersalaman. Ustad dengan mak ustad, saya cium tangannya, saya peluk, saya tubuh-tubuh. Cukup. Tak pernah saya sujud ke kaki mak saya. Karena kita hanya disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya tentang pembagian zakat fitrah terkumpul dan dibagi rata 100 ribu per orang. Ada panitia ngambil untuk honornya 500 ribu. Apa sudah betul hitungannya? Makan haram. Dibagi per kepala tak adil. Kenapa tak adil? Orang miskin laki bini anak lima. Dapat tujuh ratus ribu. Amil, tukang timbang, tukang kutip, tukang habis sepuluh hari. Dapat seratus ribu. Tak adil. Kalau gitu bagi per asnaf Pak Ustaz. Dibagilah per asnaf. Fakir miskin seratus orang. Yang duit mau dibagi sepuluh juta per asnaf 10 juta. Amil dua orang dibagi 10 juta, 5 juta satu orang. Tak adil juga. Jadi kalau begitu per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa. Iya, tak bisa. Jadi gimana? Hitung berapa semua fakir, miskin, amil, mu'alaf, disabilillah, setelah itu musyawarahkan alim ulama, cerik pandai tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Ini orang ini berapa cocoknya? Ini kan kasihan dia ini. Dia capek menghitung habis dua hari. Dia cocoknya sekian. Nih. Itu bapak itu dua orang. Dia cuma suami istri aja anak tak ada. Cocoknya dia dapatnya 200. Itu suami istri juga. Iya tapi anaknya banyak. Sesuainya dapat sekian. Di musyawarah. Fa'amruhum syura bainahum. Ingat. Jangan kau bela dia mati-matian Kau suapkan makan haram ke mulutnya Hanya karena untuk supaya kau dipilihnya pemilihan RT RW tiga tahun akan datang Kau sudah pakai itu untuk tak diridhai Allah Saya kurang ngerti dengan kata Yusuf Qardawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer Halaman 26 jilid 1 Manusia tidak mengenal agama menghormati akal dan ilmu seperti dilakukan Islam sekarang. Manusia semua ini tidak mengenal agama, tak menghormati akal dan tak berilmu seperti yang dilakukan Islam. Setelah Islam datanglah orang baru mengenal agama, menghormati akal dan mengenal ilmu pengetahuan. Galileo Galilei mengatakan bumi bulat, tak setuju tokoh agama, tangkap, bakar. Tapi ketika Islam datang, ilmu pengetahuan dihormati, dimuliakan. Perempuan tak boleh baca Alkitab, tak boleh baca Taurat. Tapi setelah Islam datang, koriah-koriah bermunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan tak dapat harta warisan. Kalau mati-mati saja. Setelah Islam datang, ibu dapat seperempat kalau tak ada anak, dapat seperlapan kalau ada anak, dapat seperenam kalau jadi emak, bisa juga dapat sepertiga. Saudari perempuan sendiri bisa dapat setengah, bisa dapat dua pertiga kalau berdua. Kapan itu? Setelah Islam datang, manusia diangkat tiga. Mengenal agama, menghormati ilmu, dan memuliakan akal. Saya seorang bendahara di instansi pemerintah. Bagaimana hukumnya kalau SPJ belanja dilebihkan? Beli bensin lebihkan dari harga. Mikul bensin nanti diajar. Berjerigen-jerigen. Jadi macam mana nih Pak Ustadz yang sudah terlanjur hitunglah agak-agak berapa yang bisa dibalikkan ke umat, hantarkan ke panti jompo, fakir miskin, masjid, pembangunan MDA. Perlu diakatkan tak perlu. Yang pula diakatkan ke Pak Ketua MDA inilah 2 liter bensin yang kemarin itu tunai. Kasih. Kalau mereka nanya duit apa nih Pak? Ambil aja lah saya tanya-tanya. Saya sangat kagum sama Ustaz. Inilah yang menyebabkan Ustaz ni ujuk nanti. Sempit baju ini rasanya. Ustaz ceramah hampir setiap malam. Apakah keluarga Ustaz tak komplain Kan sudah dijawab tadi, bukan kuantitasnya, kualitasnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, nama anaknya Sami Mutawalli, Sami berkata, apa kata Sami? Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Saya waktu kuliah di Azhar, Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, ulama besar Azhar, jabatannya menjadi Direktur Majma' Al-Buhus, Lembaga Riset Al-Azhar. Nama ayahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Kordawi termasuk eh, bawah. Ustadz Mustafa Umar dapat gelar doktor menulis disertasi tentang Syekh Sya'rawi. Cari videonya di Youtube, Syekh Sya'rawi. Nama anaknya Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi. Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak sampai aku heran kok bisa kami lahir. Sangkanya bisa pakai bluetooth. Nah, Nasihat Ustadz tentang kondisi saat ini banyak para ibu-ibu yang cantik di kantor di luar rumah. Tapi sampai di rumah suaminya dikasih sisa-sisa ala kadarnya. Pakai baju daster. Ini namanya bini eh, laki dayus Suami itu tak peduli, hilang kehormatannya. Apakah karena gajinya lebih kecil? Wallahu a'lam. Ini mesti direinstall ulang. Makanya perlu Ustadz Mustafa Umar membuat dulu ada dibuat di Al-Falah namanya pelatihan pranikah. Nanti minta buatkan pelatihan dan nikah. Supaya ngerti lagi perempuan laki-laki itu tentang hak dan kewajibannya. Tolong jelaskan apa betul pelepasan jenazah setelah dikuburkan jenazah lalu mendoakan jenazah. Apa betul itu suatu tradisi? Kalau kamu sudah menguburkan jenazah, jangan kalian tinggalkan kata Nabi. Salulahu tasbih, doakan supaya dia dapat tasbih, tasbih kokoh, kuat, tegar. Fa innahul an yus'al seelok-eloknya bacakan talqin. Talqin saya tak mau. Masih khilafiyah. Doa, doa tak ada khilafiyah. Okey talqin, talqin tak ada, tapi doa tetap. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi. Hadisnya sahih. Salulahu tasbit fa innahul an yus'al. Sunnah itu. Karena saya hadir disampaikan ucapan tersebut di atas. Ustad sejak kecil orang tua saya bercerai Sejak saat itu tinggal bersama ibu Apakah termasuk takdir baik atau takdir buruk Lalu bagaimana sikap saya terhadap ayah saya Karena saya tak mendapatkan kasih sayangnya Pilihan Dia bisa menceraikan Dia tak bisa menceraikan Dia bisa rujuk Rujuk itu pilihan Maka si bapak itu bisa rujuk Dia bisa pilihan Dia bisa menikah lagi Dia bisa tak menikah lagi Antara pilihan Pilihan oleh sebab itu si anak maka menghadapi seperti itu apa sikap dia? Dia tak bisa menyuruh bapaknya, tapi dia punya paman, dia punya nenek mama, dia punya keluarga, ada pilihan. Tapi lahir dalam keadaan maaf cacat, itu tak ada pilihan. Ridho terima. Ada yang bisa dirubah? Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Saya milih antara pakai mic ini atau mic in. Pilih. Kenapa Ustaz pakai ini? Ini yang berbunyi, ini tak berbunyi. Pilih. Kita punya pilih. Ustaz kami di peng, ini pengantin baru. Bagaimana cara mendidik keluarga menjadi solihah? Ya ayyuhalladzina amanu hai para suami maupun pengantin baru ataupun pengantin lawas Ku angkusakum jaga dirimu wa ahlikum istrimu naro dari api neraka. Dulu hanya diri kau saja yang kau jaga, asal tertutup pusatmu, tertutup lututmu cukup. Tapi sekarang kau sudah punya satu gerbong lokomotif di belakang. Dulu kau saja yang sholat, sekarang istrimu kau tanya. Dulu kau saja yang baca Quran, sekarang kau sudah punya tanggung jawab di hadapan Allah. Bawa ngaji, Bawa istri itu ngaji dengan Ustadz Mustafa, dengan Ustadz Mawardi, dengan apa hukumnya menabung buat nikah dengan calon Pak Ustadz? Bagus menabung, antum menabung, tapi kalau uangnya kamu kasih ke calon ini tak betul. Adinda tolong pegangkan uang abang ya. Iya kalau jadi, kau tidak kau tabung aja sendiri untuk menabung Insya Allah. Pak Ustaz bagaimana hukum program bayi tabung dalam pandangan Islam? Maaf, maaf, maaf. Spermanya betul-betul sperma suami. Bukan sperma bule yang diambil biar anaknya pirang. Sel opum, sel telurnya memang betul-betul punya istri. Ya. Dokternya amanah. Ustaz, saya bayi tabung di Singapura. Punya suamimu? Iya. Punya istrimu? Iya. Dokternya amanah? Iya. Baik. Tapi kalau dokternya tak amanah, diambilnya yang lain, Biar supaya cerdas macam profesor ini diambil. Maka tak betul. Paling murah sekarang katanya 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lagi. Karena jawaban Ustadz akan menentukan keputusan kami. Mengingat kami sudah 10 tahun menikah. Salah satu usaha. Ini termasuk ijtihad kontemporer Bandingkan juga pendapat yang saya sampaikan ini dengan pendapat Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Nanti ketika ada kajian fikih kontemporer, ini termasuk masalah cakok jantung, masalah kornea, masalah bank sperma, masalah bank darah, masalah bayi tabung, masuk dalam kajian fikih kontemporer. Tanyakan nanti ke Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Ustadz saya ingin tanya bagaimana hukumnya ilmu dan barang barang dari non muslim Nabi dikasih kain tekstil Mesir mantap diambil Nabi kain dipakai Nabi Nabi dikasih maju yang ngasih siapa Mukaukis Kristen Ortodok Koptik diminum Nabi habis Nabi dikasih biral lebih besar dari keledai lebih kecil dari kuda diambil Nabi dipakai Nabi itu dalil hubungan kita dengan non-muslim baik selama tidak ada unsur kristenisasi dan ritual. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Belajar komputer, gurunya Charles Smith. Namanya aja nama orang tak mandi wajib dan tak bersunat. Mengajarkan programmer, ya tak apa-apa. Ilmu program. Perang Pandang Pakai teori siapa itu? Teori orang Majusi. Kami kalau perang gali palit, palit panjang digali supaya kuda tak bisa melompat. Itu bukan dari wahyu dari Allah. Itu dari orang Majusi, strategi orang kafir boleh dipakai. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam solat? Khusyuk bukan hilang kesadaran. Banyak orang ngaku khusyuk sudah naik ke Sidratul Muntaha. Bukan. Sahabat Nabi solat khusyuk tapi dia tetap tahu waktu Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, Nabi sakit, makmumnya sahabat. Waktu saat Nabi datang, sahabat tahu Nabi datang, mereka pukul tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar kok Nabi datang. Artinya mereka tak hilang kesadaran. Mereka sholat. Nabi buka selop. Waktu itu Masjid Nabawi ada pasir, belum semen. Nabi buka sendal, mereka tengok Nabi buka sendal, mereka buka juga. Mereka sadar bukan kehilangan kesadaran. Pahami khusyuk bukan naik ke atas. Saya tadi sholat tiba-tiba hijau semuanya keliling, tiba-tiba hitam, habis itu saya pun pingsan. Itu berkunang-kunang namanya. Mesti dipahami dengan baik. Lalu apa makna khusyuk itu? Khusyuk adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Ihsan itu Pak Ustaz ihsanlah makam yang tertinggi ilam takun tarahu kalau kau tak menengok dia tapi kau merasa sedang ditengok Allah beda siswa-siswa di lokal diam semua kenapa anak-anak itu diam karena ada kamera CCTV merasa sedang diamati Allah Bismillahirrahmanirrahim connect antara mulut dengan hati agak-agak lari sedikit connectkan balik Inna salati wa nusuki Allahu akbar kabirah Walhamdulillah katsir. Bukan hilang kesadaran, tidak. Pahami dengan baik. Kertas terakhir. Gimana caranya sholat qobliyah Jumat sedangkan azannya cuman sekali? Sholat qobliyah tidak boleh sebelum azan. Nabi dulu gimana qobliyahnya? Nabi qobliyahnya di kamar. Azan Jumat zaman Nabi setelah masuk waktu beberapa saat. Nabi qobliyah di kamar karena Nabi sholat qobliyah Habis itu Nabi naik, masuk ke atas mimbar, baru dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan. Maka kalau masjid itu azannya sekali, susah kita mau qobliyah. Karena kalau saya katakan setelah azan, Bapak Ibu qobliyah. Nanti begitu khotib naik mimbar, qobliyah semuanya. Kata khotib, kalau kalian qobliyah, aku gimana nih, siapa yang dengar khutbah ini gitu nih. Di akhirat nanti apa yang dosa kita dibersihkan dulu dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga. Meskipun timbangan pahalanya 99,9%. Hubung kait. Satu hadis mengatakan yang pertama adalah solat. Inna awalama yuhasabu bil amdu yawmal qiyamah as-salah. Hadis yang satu mengatakan yang pertama urusan dam. Darah. Mana yang betul Pak Ustaz? Solat apa dam? Dua-dua hadisnya betul. Masalah hablum minallah, solatnya dulu ditengok. Masalah hablum minannas, ada tak dia menganiaya orang. Makanya halal bihalal mohon maaf zahir batin. Dibersihkan dulu. Dosa-dosa tak solat pertama ditanya. Hubungan kait menganiaya, menzolimi orang. Satu kota Pekanbaru dizolimi. Berapa yang akan menuntut kita? Sejuta dua ratus. Satu provinsi Riau dizolimi. Siapa yang menuntut kita? Berapa orang? 6,5 juta orang. Apa ia sepupu kita? Mama kita adik-beradik tak mahram, tak mahram. Emak saya dengan emak dia adik-beradik. Lalu emak yang dua ini melahirkan anak. Anak si A dengan si B tidak mahram. Bisa dia menikah. Bumi dibanding alam semesta bagai debu saja di antara miliaran galaksi. Pertanyaan, apa cuma di bumi aja ada makhluk? Yang ada makhluk di lain di Neptunus, Merkurius, Pluto ada tak Pak Ustaz? Makhluk yang mukallaf hanya dua, jin dan manusia. Apakah ada jin di Mars, Pluto? Allah alam besok, Belum ada penelitian tentang itu lagi. Alien itu Pak Ustadz, itu orang barat punya kerja. Dibuatnya film animasi, film fiktif tentang adanya alien. Yang jelas yang mukallaf itu dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa allazi wasusu fi sudurin minal jinnati wal Dua itu Apakah di bumi ini saja? Manusia di bumi ini saja. Apakah mungkin ada jin di Pluto, Mars, Neptunus? Wallahu a'lam bishawab. Saya termasuk yang mau menjawab begitu. Ada sebagian ustadz, kalau pertanyaan tidak menambah iman, tak usah dijawab Pak Ustadz. Saya, saya jawab, orang sudah mau ngaji itu ada Alhamdulillah. Di akhirat nanti apa ia sepupu kita? Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh menjadikan Quran sebagai mushab kepada sahabatnya? Hmm, enggak. Nanti kalau aku mati buatkan mushaf 30 juz. Tak ada. Lalu kenapa dibuat mushaf ni? Ini mushaf namanya? Karena meninggal 70 penghafal Quran. Umar bin Khattab takut Quran hilang. Menghadap ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak mau. Takut bid'ah. Lalu kemudian Allah melunakkan hati Abu Bakar. Disusunlah tim ketuanya Ubay bin Ka'ab. Sekretaris Zaid bin Sabit. Kalau tidak berarti Quran yang ada sekarang ini bid'ah Pak Ustaz. Ini mau menjebak saya nampaknya. Karena tak pernah disuruh Nabi. Saya bilang gitu. Karena adik ipar saya suka membid'ahkan amalan yang diajarkan. Ini tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Tapi yang benar ini adalah sunnah khulafa rasyidin. Karena Nabi berkata, Alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Sunnah khulafa rasyidin mimba'di ikuti sunnah khulafa Rasulin, Abu Bakar Umar Utsman Ali abdu alaiha bin nawajiz gigit pakai gigi gerahap azan dua kali tak ada zaman Nabi itu sunnah siapa khulafa Rasulin. saya pernah ribut sama kawan karena dia menghina saya saya marah sekarang udah saya maafkan dalam hati haruskah saya ucapkan kata maaf itu sama dia karena sampai sekarang dia masih tak mau berkawan sama saya mumpung masih Idul Fitri, sekarang jangan lagi udah agak-agak di ujung. Nanti ajalah Idul Adha, bawakan eh, kambing agak 2 kilo. Betulan. Sambung balik silaturahim. Silman qata'aka. Sambung orang yang memutus silaturahim padamu. Waktiman man haramaka. Beri pada orang yang dulu waktu kau susah dia tak mau ngasih. Sekarang kau kaya. Kasih dia. Begitu cara membalasnya. Silman qata'ata wa'ti man haramaka. Ah. Mana yang lebih afdal doa antara azan dan iqamat atau doa setelah salat wajib? Ya Rasulullah ya, ayo doa asma. Apa doa yang paling makbul? Jaufil lail setelah tahajud malam. Apalagi doa yang makbul? Ba'dal maktubah setelah doa, setelah salat fardu. Ketua, dua. Ini hadisnya satu, terpisah. Lalu tentang antara azan dan iqamat, hadis lain. Jadi kalau diklasifikasikan mana yang lebih tinggi? Setelah tahajud malam, setelah solat fardu. Di bawah itu baru antara azan dan iqamat. Selesai solat qabliyah, tadi azan iqamat subuh, doa kepada Allah. Bagaimana cara menangkal ajaran salafi? Saya sudah muak dengan cara-cara. Tak semuanya keras, ada model Ustadz Mahir Tuailibi, itu salafi juga. Tapi alirannya lunak. Ada Ustadz Abdullah Hadrami, salafi juga. Tak boleh main generalisir pukul rata semua. Ada Ustadz uh, Umar Mita, itu salafi juga. Ustadz Farid Okbah, itu salafi. Bisa sejalan dengan Dr. Mustafa Umar. Eh, jadi tak bisa main pukul rata. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara kita yang akan mendapatkan anak soleh solehah, untuk saudara kita yang ingin keluar dari genggaman riba. Kita doakan kepada mereka ala hazihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas suratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.